Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis setelah kita mengetahui beberapa para sahabat yang paling terakhir meninggal dunia, baik yang ada di Basrah maupun yang ada di Kufah, maupun yang ada di Makkah atau Madinah atau yang semisalnya Mesir atau yang semisalnya, tujuannya apa sih mengenal Na'am barakallahu fikum riwayat kematian mereka siapa paling meninggal paling terakhir? Tujuannya apa tujuannya? Kita lihat barakallahu fikum. Naam. Wa fa'idatu ma'rifati akhir sahabat mautan amron. Faedah tujuan mengetahui akhir sahabatnya meninggal itu dua perkara tujuannya. Ahaduhuma anna man ta'akhkhara mautahu an hadhil ghayah lam tuqbal minhu da'was suhbah. Ini, ini pentingnya ini. Tujuannya pertama apa tujuan pertama? Bahwasanya orang yang paling terakhir meninggalnya Nah barakallahu fikum eh, maksudnya puncak paling terakhir meninggalnya tidak diterima lagi seruan atau pengakuan sahabat. Oh ya, dia mengaku-ngaku sahabat enggak terima. Karena kita tahu paling paling terakhir sahabat sebulan misalkan. Kok ada yang ngaku anak sahabat Rasulullah? Padahal sudah dinaskan sahabat yang paling terakhir meninggal sebulan. Nah, setelah kita tahu bahwa sahabat paling terakhir sebulan yang meninggal, setelah itu kok ada ngaku-ngaku sahabat enggak diterima itu maksudnya itu. Paham belum? Maaf, misalnya nih, Ehsan. Jadi seperti itu. Jadi anna man ta'akhkhara mautahu an hadhil ghayah eh, bahwasanya barang siapa yang na'am barakallahu fikum mautuhu atau mautahu? Mautuhu ya. Nam anna man ta'akhkhara mautuhu an hadhil ghayah barang siapa yang paling terakhir kematiannya sampai tingkat puncak terakhir ini lam tuqbal minhu da'wah suhbah enggak diterima pengakuan sahabatnya apa maksudnya maksudnya dia mengaku aku sahabat itu enggak terima itu loh karena kita sudah tahu akhir sahabat meninggal itu bulan itu loh. Paham sama ya? Itu yang pertama. Yang kedua, anna man lam yudrik tamyiz qabla hadil anam qabla hadil ghayah fa hadithuhu 'an sahabah munqati'un. Yang kedua, bahwasannya barang siapa yang tidak mengetahui nah barakallahu fikum apa perbedaan apa? anna man lam yudrik atamyiz nam qabla hadhil ghayah fa hadithuhu 'an as-sahabah munqati'un maksudnya fungsi mengetahui akhir sahabat yang meninggal dunia nah barakallahu fikum barang siapa yang tidak menjumpai nah sampai tingkatan puncak seperti ini masih sampai meninggalnya paling terakhir enggak pernah jumpa maka hadisnya periwayatan tersebut dari sahabat munqati' dikatakan munqati' karena dia enggak jumpa itu loh Enggak jumpa dengan sahabat yang paling terhormatnya enggak jumpa. Kok bisa mengatakan dari sahabat? Sahabat yang mana istilahnya gitu ya? Nah, karena dia pun enggak jumpa itu loh, enggak jumpa enggak mengetahui gitu ya. Nah, barakallahu fikum sehingga dia pun enggak bisa apa? Enggak bisa bedakan. Dia enggak tahu perbedaannya. Enggak tahu juga nah sahabat yang paling terakhir meninggal siapa? Ternyata fungsi tujuan kita mengetahuinya apa? Orang yang tidak menjumpai sahabat yang paling terakhir meninggal aja. Nah, barakallahu fikum itu berarti dikatakan hadisnya itu mengkotek. Karena enggak jumpa dia. Enggak jumpa dengan sahabat yang paling terakhir meninggal tadi itu. Apa maksudnya ya? Naam. Kemudian berikutnya, ini fungsinya dua tadi. Pertama, naam orang yang mengaku-ngaku sahabat enggak diterima lagi karena sudah tahu bahwasanya pengakuan tersebut munculnya setelah apa? Para sahabat yang paling terakhir meninggal. Paham ya? Naam seperti itu. Kemudian orang yang naam meriwayatkan hadis dari sahabat padahal apa? Padahal sahabat yang dia riwayatkan itu sudah meninggal, sudah paling terakhir meninggal. Nah, barakallahu fikum kemudian dia enggak pernah berjumpa, enggak bertemu juga. Itu berarti hadisnya mungqati. Paham maksudnya ya? Sekarang yang sangat ma'ruf dikenal dan itu mudah antum hafal semuanya, al-muksiruna minal minat tahdits. Orang-orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. Nah, sebutkan pantunnya Nah, nonton antum? Apa antum? Apa antum? Awal antum? Awal? المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أنتم أفعل ولا ما أنتم؟ أفعل؟ أيوه. الله المستعان. أبو هريرة أبو هريرة يليه ابن عمر Ayo ana barakallahu fikum itu diulang-ulang itu ya. Wal muksibur wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anas wal bahru kal khudri wal habru enggak masalah juga artinya sama julukan untuk beliau. Wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Paham ya? Itu orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita lihat Minas sahabati min man aktsaru tahditha fa katsura al-akhdhu anhum. Dari kalangan sahabat ada yang mereka paling banyak atau banyak periwayatan hadisnya akhirnya banyak pula diambil dari mereka. Walladzina tajawazal hadits anhumul alf hum. Adapun dari kalangan sahabat yang melewat andawarakallahu fikum hadisnya mencapai tingkatan seribu nah melebihi seribu mereka adalah pertama Abu Hurairah. Nah, barakallahu fikum pertama adalah Abu Hurairah. Naam radhiyallahu anhu ruwiya anhu diriwayatkan darinya 5374 5700 5374 hadis ribuan berarti kan kemudian yang kedua Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ruwiya anhu yang diriwayatkan dari beliau 2630 hadis nah Anas Malik yang berikutnya khadimun nabi Abu Hamzah Ruya anhu yang diriwayatkan darinya 6 2286. Aisyah radhiyallahu anha, ruya anha. Yang keempat adalah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan darinya 2210. Kemudian yang berikutnya yang kelima Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma ruya anhu yang diriwayatkan darinya 1660. Kemudian yang berikutnya yang keenam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ruya anhu yang diriwayatkan darinya apa? 1540. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan darinya hadisnya 1170. Wala yalzam min kathrati tahdits an haula an yakunu akthar akhdan min ghairihim 'anil nabi sallallahu dan tidak mengharuskan perhatikan ini. Wala yalzam min kathrati tahdits dan tidak mengharuskan banyaknya enam periwayatan hadis an haula dari mereka kemudian an yakuna aktsar akhdan min ghairihim kemudian dia bisa dikatakan paling banyak mengambil dari yang selain mereka dari Rasulullah SAW itu enggak mengharuskan kenapa li'anna qilat at anas sahabi qad yakunu sababuha dikarenakan sedikitnya hadis yang diriwayatkan dari sahabat, seorang sahabat hadis sedikit itu kenapa? Sebabnya karena ada beberapa perkara. Jadi kenapa sahabat-sahabat yang lain kok sedikit itu kenapa? Itu ada beberapa perkara sebabnya. Coba bayangkan, khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar as kok enggak paling banyak gitu loh. Kok bisa gitu loh? Kok Abu Hurairah malah malah yang paling banyak Abu Hurairah. Ada beberapa sebab yang perlu kita perhatikan. Kita lihat. Pertama, na barakallahu fikum sebabnya taqaddumu mautihi, lebih duluan meninggal. Lebih duluan apa? Meninggal daripada mereka-mereka. Sehingga periwayatnya sedikit itu loh. Kalaupun ada satu dua, paham ya? Karena apa? Lebih duluan dia meninggal, setelah itu barulah muncul para sahabat yang lain. Paham? Sehingga dia Walaupun sahabat ada sedikit kelihatannya. Seperti apa? Ka Hamzah radhiyallahu anhu, na'am ammin Nabi sallallahu seperti pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Itu sebab pertama, duluan meninggal. Paham ya? Sebab yang sebab yang membuat sebagian para sahabat itu sedikit periwayatannya. Yang pertama apa? Lebih duluan meninggal. Yang kedua, insyghaluhu bima huwa aham. Sibuknya dia pada perkara yang lebih penting dari itu memimpin, ya enggak? Memimpin. Nah, jadi pemimpin kan urusannya banyak urusannya. Nah, yaitu apa? Ka Utsman radhiyallahu anhu seperti Utsman, khalifah, pemimpin. Paham itu ya? Awil amrain jami'an dua-duanya. Lebih duluan meninggal plus dia sebagai pemimpin. Nah, jadi pemimpin kan enggak sih enggak sempat istilahnya menyempatkan itu kan beda dengan yang fokus belajar seperti Abu Hurairah. Kalau kalau Abu Hurairah memang fokusnya dan juga berkat doa Rasulullah juga di antaranya ya. Nah, barakallahu fikum, tapi kalau yang lainnya Ngam karena ada kesibukan-kesibukan yang lain ini. Abu Bakar Ka Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seperti Abu Bakar Siddiq. Di samping lebih duluan meninggal, beliau juga tersibukkan dengan apa? Memimpin khalifah. Mafhum? Kita lihat. Faqat na'am faqat taqaddama mautuhu. Sungguh telah duluan meninggalnya. Wan syaghala bi amril khilafah dan sibuk dengan perkara kepemimpinan au ghadzalik min asbab atau yang selain itu dari sebab-sebab yang ada. Jadi dua perkara yang sebutnya beliau ya. Sebabnya yang pertama lebih duluan meninggal dunia yang kedua karena kesibukan-kesibukan yang lain seperti karena menjadi pemimpin atau yang semisalnya. Mahum? Naam subhanakallah. Alhamdulillah. Ila ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin.